Pak Dibio. Ya, selamat sore Bu. Pak Dibio ngomong, begini Bu, masalahnya pajak itu uh, seringkali di, seperti Pak Gayu Tambunan itu yang kemarin itu, di, dimaklarisasi oleh pegawai pajak maupun oknum-oknum yang bekerja sama dengan Direktorat Pajak. Oleh karena itu, para pengusaha diminta hati-hati untuk tidak memberikan apapun yang diminta. Tidak akan dipersulit dan usahanya tidak akan ditutup. Dan pajak itu bisa dinegosiasikan masalahnya kalau keberatan dan tidak akan dipersulit. Karena kita mau membayar pajak kok kok dipersulit gitu loh. Jadi di sini jangan merasa kecil hati dan usahanya tidak akan ditutup selama kita masih berusaha membayar pajak itu gitu. Jadi tolong para pengusaha jangan takut kalau dipersulit bilang aja oke lah nanti saya tinggikan lagi dengan direktorat pajak gitu aja. Terus bagian itu kan pengendalian pajak nanti akan ditangkap itu orangnya itu. Terima kasih. Iya Pak Yos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam silakan Pak Yos. Yonal ya, izin, izin. Iya, maaf berbatin ya Pak. Satu kilo itu yang terima duit dihukum yang seberat-beratnya supaya ada efek jerah juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Yos. Pak Adi. Ya hal-hal begini nggak bakal bisa hilang Karena sifat manusia tuh pasti kalau ada kesempatan korupsi pasti akan melakukan karena sekarang ini dunianya begitu materialis dan hedonis itu luar biasa sekarang pilihan-pilihan di luar itu demikian menggoda karena manusia dia dihargai karena hartanya kan begitu kan jadi kalau masih ada kesempatan terus pasti akan mengurusi maka KPK harus benar-benar kita punya lembaga yang benar-benar bisa bisa maksimal kerjanya bisa bersih sekali gitu jadi maka teruslah KPK kerja dengan dengan dengan keras kan gitu harusnya dan sekarang ini memang kecenderungan bagaimana kita bisa bilang pegawai negara ini eh, nggak korupsi ya karena kenyataan pegawai negeri dengan gaji belasan juta sekarang ini rata-rata hidupnya super mewah banyakkan mewah itu mobil dua tiga anak sekolah di tempat yang mahal dan segala macam itu kalau kita kerja di swasta dengan gaji itu nggak berat sekali hidup terasa sekali berat tapi pegawai negeri umumnya hidupnya enak nah itu aja ukurannya dari mana dia bisa begitu gitu aja Ya, Pak Herman. Ya, terima kasih. Silahkan Pak Herman. Halo, Pak Herman. Sebagai bangsa kita mulai eh, semakin banyak mendengar bahwa orang-orang yang nggak benar itu ditangkap gitu ya, dicidangin. Sehingga saya yakin lah perlu satu generasi lagi kita ini supaya menjadi bangsa yang lebih beradab gitu. Jadi kita mari kita optimis kita sama-sama batas yang seperti itu kalau dulu kan usaha ini cuma kena getahnya aja sekarang ini udah mulai mereka ditangkap-tangkapin KPK-nya makin rajin uh, kejaksaan juga rajin sehingga banyak semakin banyak kasus-kasus ini saya yakin eh, suatu saat nanti negara kita Indonesia yang tercinta ini mudah-mudahan bisa bebas dari korupsi lah yang penting ya kita sama-sama untuk memberantas jangan pernah kita uh, takut atau undur dengan hal itu terima kasih Pak Yusuf ya halo sore silahkan Pak Yusuf menurut saya gini Mbak itu harus ada perubahan yang dari dasarnya dulu ya itu eh, istilah koruptor itu koruptor itu udah gak ini lagi udah gak bikin malu lagi jadi dari pengistilahan aja udah harus diganti. Jadi biar nggak terulang. Tanya korupsi, koruptor yang aja maling uang negara gitu. Kalau perlu untuk efek jeranya di rumahnya ditempelin juga. Ini rumah maling uang negara gitu keluarganya ditempelin juga. Ini keluarga maling uang negara. Gitu. Kalau nggak begitu bakal terus-terusan bu karena ya dari segi istilahnya aja disebut koruptor itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Saja sih